Bahkan gak ada yang menolaknya kecuali dalam keadaan hatinya menerima. Karena memang terlalu jelas, sangat masuk dalam pemahaman akal manusia dari sekian banyak sisi dan bukti. Maka kata Syekh, Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, pendalilan yang seperti ini dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali. Seperti pendalilan tentang kebangkitan. Diingatkan oleh Allah, mereka menentang kebangkitan dan dia lupa tentang penciptaannya. Kalimat lupa terhadap penciptaannya itu sudah satu sisi bantahan. Kalian tadinya nggak ada, kemudian jadi ada. Siapa yang menciptakan? Allah. Jangan lupa kalau Allah yang menciptakan pertama kali, kenapa tidak bisa mengulangi? Kemudian digambarkan lagi oleh Allah Taala dengan bukti kedua bahwa mengulangi lebih mudah daripada menciptakan pertama kali. Tanpa ada contohnya, belum pernah ada. Adapun yang kedua, kebangkitan hanya mengulangi penciptaan. Maka lebih mudah. Diterangkan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan api yang panas dari daun yang hijau. Itu juga kekuasaan Allah SWT. Kalau kalian berpikir tentang kehidupan itu ada harorah, ada panas, maka ingatlah bahwa Allah menciptakan panas dari sesuatu yang hijau, sesuatu yang bin yang basah. Bisa bagi Allah SWT. wa taala. Ila akhirih. Kata Syekh, "Wa kam min al-Qur'an fil Qur'ani min mithli hadzal ihtijaj." Betapa banyak dalam Al-Quran pendalilan-pendalilan yang qat'iyah, yang sangat tegas, jelas seperti ini. Kama fi qawlihi ta'ala seperti pada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ini juga sama. Pendalilan seperti tadi. Wahai manusia, kalau kalian ragu tentang penciptaan atau tentang kebangkitan nanti, kalau kalian ragu tentang al baad hari kebangkitan, maka ingatlah, inna khalaqnakum. Oh kami yang menciptakan kalian dulu. Min turab, dari tanah. Thumma min nutfah, kemudian dari nutfah dari cairan yang kental. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan terus Allah terangkan dari nutfah, kemudian dari mudghah, mudghah kemudian alaqah, alaqah kemudian menjadi idham, idham menjadi diliputi dengan laham, dengan daging, sampai kata Allah, wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan ingatlah, Allah akan membangkitkan dari kubur-kubur kalian Kaum muslimin yang saya hormati. Ini juga sama pendalilan tentang kebangkitan dengan penciptaan pertama kali. Wa qawlihi ta'ala dan juga seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari sulalatin min tin. Dari tembikar. dari tanah liat. Tanah liat yang masih bisa dibentuk, kemudian menjadi tembikar, kemudian ditiupkan ruh. Sampai di akhir ayatnya Allah katakan, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'asun. Dan nanti kalian di hari kiamat begitu juga dibangkitkan. Sama saja. Pendalilannya persis seperti ayat-ayat yang tadi walaupun dengan kalimat-kalimat yang berbeda yang tidak kalah indahnya tidak kalah balaghahnya Allah katakan thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun ingatlah nanti hari kiamat kalian juga dibangkitkan diingatkan dulu penciptaan pertama baru kemudian diingatkan kebangkitan ayat lain Allah kisahkan sebagai bukti yang lain Kisah Ashabil Kahfi. Allah kisahkan kisah Ashabul Kahfi yang tidur dan tidur adalah akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Karena ciri-cirinya mirip dengan kematian. Abqahum mauta salasumi'ah sana syamsiyah. Ditidurkan oleh Allah atau dimatikan oleh Allah selama 300 tahun Syamsiah dengan hitungan matahari. Yang kalau dengan komariah dengan hitungan bulan 309 tahun. 309 tahun komariah Kemudian Allah katakan setelah itu, setelah kisahnya disebutkan dalam surat Al-Kahfi, Sampai Allah katakan wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Kata Allah demikianlah. Kami jadikan mereka menemuinya, mendapatinya untuk apa? Liya'lamu agar mereka tahu bahwa janji Allah adalah hak. Apa itu janji Allah? Akan adanya kebangkitan akan adanya hari kiamat. Ada akan adanya yaumul jaza. Akan adanya yaum ba'dal maut. Al hayah ba'dal maut akan terjadinya kehidupan setelah mati. Maka Allah katakan liya'lamu anna wa'dallahi haqq agar mereka tahu bahwa janji Allah adalah hak wa anna as-sa'ata la raiba fiha dan bahwasanya hari kiamat nggak ada keraguan padanya. Pasti pasti pasti terjadi. Kaum muslim yang saya hormati. Sekarang Allah Subhanahu wa taala berdalil, bukankah telah banyak kejadian-kejadian orang-orang yang diwafatkan oleh Allah kemudian dihidupkan kembali? Orang-orang yang ditidurkan oleh Allah sekian lama seperti mati kemudian dihidupkan kembali dan bagi Allah mudah bisa ada berapa kejadian di antaranya mereka-mereka yang kharaju wahum ulufun hadaral mait, hadaral maut. Kemudian Allah katakan mutu thumma ahyahum. Allah katakan matilah kalian, maka mati semua. Thumma ahyahum. Demikian pula Allah kisahkan tentang Nabi Uzair yang bertanya kepada Allah bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Maka Allah matikan beliau. Sekian lama. Bukan sebentar, 100 tahun. Mi'ata amin. Thumma ba'atha. Kemudian dibangkitkan oleh Allah. Hah? Bagaimana? Berapa lama engkau dimatikan? Tidak merasa lama. Undur ila himarik. Lihatlah kepada keledaimu. Sudah hancur, luluh. Berarti lama sekali. Sudah menjadi seperti tanah, jadi humus. Ya. Kemudian kata Allah, lihatlah bagaimana aku menghidupkan keledai yang telah mati. Ya. ini kejadian yang kedua. Kejadian ketiga, Ashabul Kahfi. Yang Allah matikan 309 tahun. Sehingga semua orang terheran-heran ketika itu dan saksinya bukan satu bukan dua. Artinya kalau bertanya apakah benar terjadi Ikhwan ibn azakum nggak perlu dipertanyakan karena kejadian itu adalah kejadian disaksikan oleh ummah. Bukan satu orang, satu umat, satu masyarakat, satu bangsa, semuanya menyaksikan keanehan itu. Sampai kemudian dikisahkan oleh mereka dalam semua kisah-kisah para bangsa-bangsa, sejarah budaya, para suku, semuanya menyaksikan sehingga kisah itu di kaum Nasrani ada. Di kaum Yahudi ada. Dan mereka semua mendengar kisah itu. Baik. Dan itu bukti kalau Allah membangkitkan yang telah mati dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna sa'ata la raiba fiha menunjukkan bahwa hari kiamat, hari hari kebangkitan enggak ada keraguan padanya. Beberapa kaum dari ahlul kalam, ahlul filsafat ada yang menganggap bahwasanya al-ajsamu murakkabah minal jawahir mufradah. Bahwa yang namanya tubuh-tubuh manusia ini bahkan segala macam tubuh-tubuh makhluk itu terdiri dari jauhar. Terdiri dari jauhar, inti. Sesuatu yang satu, inti kemudian datang ard sifat-sifatnya maka ketika mereka berkata bahwa ajsam terdiri dari jauharun satu kesatuan benda Lahum fil ma'adi khabtun wa Akhirnya mereka tentang kebangkitan bingung. Ada khabtun, ada turabun. Khabt itu menebak-nebak tanpa ilmu khabba aswa aman tusib sebagaimana dalam syair disebutkan bahwa kematian itu yatakhabbat khabta aswa aman tusib tumithu lam tukhti tu'ammar fayahrami mematikan yang ini dan tidak akan salah menghidupkan yang itu sampai tua artinya bahwasanya yang namanya khabat maknanya berjalan seperti unta yang buta khatta ashwa mentusib Wattirab kegoncangan mereka goncang, mereka bingung, mereka menebak-nebak tanpa ilmu karena mereka sudah menafsirkan dengan satu tafsir yang salah. Maka mereka bingung ketika bicara kebangkitan. Bahwasanya namanya manusia itu jauharun. La yatajazza. Kata mereka, jauharun. La yatajazza. Satu kesatuan yang gak bisa dipisah-pisah. Maka kalau dipisah-pisah dikatakan bukan manusia. Manusia itu satu kesatuan. Kalau ini saja dipotong ya tangan. Ini saja dipotong kepala. Ini saja dipotong ya kaki. Kalau jantungnya saja diambil ya jantung, bukan manusia. Manusia adalah semuanya kesatuan. Maka ketika kebangkitan mereka bingung. Ya tak takhabbat khabta aswa. Mereka menebak-nebak dengan kebodohan dengan tanpa ilmu seperti unta yang buta menabrak-nabrak ke sana kemari. Kau muslim yang saya hormati, mereka bingungnya ketika berpikir bukankah nanti mereka itu tercerai-berai, ada daging yang dulu ketika bayi, ada daging yang ketika besar, dewasa sampai tua. Apakah itu semua digabungkan jadi satu? Karena itu semua manusia. Dan itu yang namanya fulan wa fulan. Padahal <laughs> sebagiannya sudah terpisah kuku setiap Jumat digunting terpisah, rambut setiap panjang dipotong terpisah. Bahkan ada yang dioperasi, ada yang segala macam, ada yang makan binatang buas. Kemudian ketika dia mati, jadi tanah. Tanah itu tumbuh jadi pohon. Pohon itu dimakan oleh orang yang kedua. Nah ketika dibangkitkan, bagian yang satu ada di sana, bagian yang satu ada di sini. Kalau di Bangkitkan orang yang ini, kurang bagian yang sana. Kalau dibangkitkan yang sana, kurang bagian yang sini. Ya takhabbab. Mereka bingung. Karena mereka menyatakan bahwa yang namanya manusia itu jauh harun. La yatajazza. Qala. <laughs> Akhirnya hum ala qaulaini. Hum fi mereka dalam masalah ini terbagi menjadi dua golongan. Minhum man yaqul, di antara mereka ada yang berkata, tu'damul jauhar Summa tu'ad. Kata mereka, dihilangkan semua jauhar tadi, hilang semua, tidak ada yang namanya manusia. Baru kemudian dibikin baru manusia. Untuk menghindari kebingungan tadi, kata mereka kalau gitu musnah semua, kemudian dibikin baru. Wa minhum man yaqul, sekelompok yang lainnya berkata, tafarraqal ajza'u thumma tujma'. Tercerai-berai mereka, bagian-bagiannya terpisah-pisah, maka nanti ketika dibangkitkan dikumpulkan kembali. Karena yang namanya manusia adalah kumpulan benda-benda tadi atau kumpulan materi-materi tadi. Maka dikumpulkan semuanya. Tetapi kemudian dibantah secara akal oleh kelompok yang lain. Faurida alaihim. Dikatakan pada mereka, al-insan alladhi ya'kuluhu hayawan. Bagaimana manusia yang dimakan hewan? Kemudian hewan tersebut dimakan oleh manusia. Yang kedua, manusia yang ini ya, dimakan hewan. Hewannya pada suatu saat dimakan oleh orang yang itu. Ya. Si B. Fainu'idatil kal ajza. Kalau dikumpulkan orang yang pertama, sebagiannya dimakan hewan tadi. Dan kemudian terbentuk dimakan manusia jadi manusia. Maka manusia yang ini separuh atau sebagiannya masuk ke sini masuk ke manusia pertama. Kalau berbangkitkan manusia yang kedua tadi, bagian yang sana akan diambil ke sini. Tak ya. mungkin. Kalaupun dipaksakan akan tidak sempurna. Yang ini kerawak, yang ini keroak. Ya. Salah sendiri. Ya. Berpikir tentang masalah seperti itu dengan akal yang pendek. Padahal diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan sangat jelas. Diajarkan dalam hadis dengan sangat jelas. Akhirnya kata mereka, Fa'inu'idat tilkal ajza kalau dikembalikan bagian-bagian tadi min dari yang ini dan dari yang itu lam tu'ad min Kalau dibangkitkan yang ini tidak kena yang itu. Kalau bangkitkan yang itu, yang ini nggak dapat. Taib wa alaihim. Juga dibantah dengan alasan kedua. Anal insan yatahallal. Juga yang namanya manusia itu berkembang. Berkembang itu bertambah berat badannya, bertambah dagingnya, bertambah darahnya. Iya Pak ya. Ketika bayi kalian cuma berapa on saja. Satu kilo setengah paling. Atau tiga kilo. Paling berat empat kilo. Baik. Setelah itu menjadi delapan puluh kilo. Dari mana itu? Yang mana yang dikatakan manusia dan yang mana yang dibangkitkan? Kata mereka. Yang dibangkitkan yang mana? Daging yang ini apa daging yang itu apa yang kalau qila bidzalik ahuwa alladhi kana waqtul maut apakah yang dibangkitkan itu ketika yang matinya? Ketika mati maka dibangkitkan ketika mati tadi. Seperti itu keadaannya. Kira-kira kayak apa berarti dibangkitkannya? Maka dijawab oleh yang lainnya. Fa'in qila bidzalik kalau engkau menjawab seperti itu lazima an yu'adala suratun dha'ifah Berarti manusia dibangkitkan dalam keadaan lemah. Yang ini dibangkitkan dalam keadaan <laughs> sudah rentah, tua, sudah nggak ada giginya. Yang ini dibangkitkan dalam keadaan koma. Yang ini dibangkitkan dalam keadaan bengkak seluruh tubuhnya. Nggak mungkin. Dibantah lagi oleh mereka. Wa khilaf majabihin nusus. Tentunya yang ini bertentangan dengan nas-nas, dengan dalil-dalil yang diriwayatkan dengan riwayat yang sahih bahwa manusia dibangkitkan berkisar umurnya 33 tahun. Ya. Sedang kuat-kuatnya. Wa in kana ghairu Tapi kalau selain itu mungkin jawabannya ya sudah kalau begitu sesuai dengan dalil 33 tahun. Kata mereka dengan akal-akalan, "Falaisa ba'dul abdan bi'aula min ba'd." Sekarang yang mana? Kalau sebagian tok yang dipakai, Kan ada sisanya. Sisa itu tadi daging-daging bagian ini, bagian ini, bagian ini, kan ada sisanya. Ya. Yang mana yang dipilih? Falaisa ba'dul abdani bi bin ba'd. Tidaklah sebagian lebih utama dari sebagian yang lain. Kenapa yang ini dipakai, yang itu tidak dipakai? Tangannya pakai yang sebagian sininya, bagian situ enggak, itu kelebihan, ya, over. Ya. Berlebih beratnya kurangi. Yang dagingnya dilepas tadi siapa itu? Itu juga bagian dari dia juga. Fadda'a ba'dhum anna al-insan ajza'un asliyah la tatahallal wa la yakun fiha syai' min dhalika al-hayawan alladhi akalahu tsani. Akhirnya mereka berpikir lagi. Ini jeleknya mereka. Perkara yang sudah jelas dalam Quran dan Sunnah mereka tidak terima tetapi mereka justru mencarinya dengan akal mereka. Akhirnya takhabbab wa yattarib ittiraban syadidan. Kata mereka, kalau begitu saya punya pendapat lain. Bahwa manusia itu dalam keadaan memiliki bagian dua jenis. Ada jenis yang asliyah, ada jenis yang ziyadah. Yang asliyah itu misalnya sekian, yang lainnya bertambah, berkurang, bertambah, berkurang, ya. sakit, hilang, diamputasi dan sebagainya. Tapi yang bagian aslinya tetap tidak berubah. Ya. Maka dibangkitkan nanti yang aslinya tadi, sedangkan yang lainnya tidak harus. Ya. Walayakunu fiha syai. Jadi kalau dimakan sama binatang buas dan sebagainya, itu bagian yang berubah-ubah. Bagian yang asli tidak berubah. Tidak dimakan dan tidak berubah. Walau Wal alamun, ya'lamuna anna badanal insana nafsuhu kulluhu yatahallal. Akhirnya dibantah juga. Apa bantahannya? Kata para ilmuwan, berkata para uqala, Walau qala ya'lamun, orang-orang berakal semua tahu bahwa badan manusia semuanya berkembang. Enggak ada yang ya. Hah? Semuanya berkembang. Apa yang tidak berkembang? Apa yang tidak berubah? Tangan berubah jadi besar. Kepala berubah Padahal tulang berubah. Bahkan jantung yang katanya itu adalah inti manusia berubah juga. Jantung bayi dengan jantung dewasa berbeda. Tidak sama. Kalau seluruh jinsil insannya tahallal, kalau semua badan manusia itu berkembang, berubah, maka kita mau tanya pada mereka, katanya. Yang mana yang asliyah dan mana yang bukan? Mana yang asli yang kamu bilang nggak berubah-ubah? Dan mana yang bisa berubah-ubah? Gak bisa menjawab. Laisa fihi syai'un baqin. Badan manusia nggak ada sesuatu pun yang utuh, yang tidak berkembang, yang bakin, yang terus begitu, tidak ada. Semuanya berkembang dan berubah. Fasara ma dzakaruhu fil ma'ad mimma qawwa syubhatal mutafalsifah fi inkari ma'adil abdan. Akhirnya apa? Akhirnya apa yang mereka sebutkan tadi dengan berbagai macam argumen-argumen bodoh mereka justru mendukung para ateis, justru mendukung mereka yang berkata nggak ada kebangkitan. Ketika mereka membahas pas makanya nggak ada kebangkitan itu. Akhirnya apa? Justru akhirnya memperkuat syubhah al-mutafalsifah. Memperkuat subhat mereka-mereka ahli filsafat fi inkari ma'adil abdan mereka mengingkari kebangkitan badan-badan manusia dan itu sampai hari ini mereka berpendapat bahwa kebangkitan itu pada ruh bukan pada badan kalau masih ada sisa-sisa kaum muslimin yang berpendapat seperti itu maka itu pendapat mutafal mutafalsifah pendapat sesat dari ahlul kalam ahlul mantik ahli filsafat kaum muslimin yang sangat hormati dan itu sama dengan ucapan musyrikin yang nggak percaya kalau tulang belulang ini akan dibangkitkan. Man yuhil ramim. Siapa yang akan membangkitkan tulang belulang ini? Padahal sudah rapuh, sudah hancur. Argumen-argumen akliyah tadi semuanya akan mengarah ke sana. Kalau begini, nggak mungkin begitu. Kalau begitu, nggak mungkin begini. Bukankah badan manusia itu berubah-ubah? Dagingnya bertambah, bertambah, bertambah. Yang dibangkitkan yang mana? Dan yang sebagian lain yang dibuang itu apa? Manusia atau bukan manusia? Alhamdulillah Al-Quran telah menjawab syubhat-syubhat mereka dengan tuntas Dan itu sudah kita kaji pada kajian yang lalu Dengan berbagai macam bukti-bukti Yang sungguh sangat terang dan jelas Sangat bisa diterima oleh akal yang sehat yang paling sederhana sekalipun. Apalagi orang-orang yang uqala. Wal qaulul alladhi alaihi salaf wa jumhurul uqala adapun yang dipegang oleh para salafus saleh dan yang bisa diterima oleh para uqala, orang-orang yang berakal sehat bahwa ajsam tanqalibu min halin ila hal. Bahwa badan-badan manusia berubah-ubah dari satu keadaan pada keadaan yang lain. Ada yang semakin gemuk, ada yang semakin kurus, semakin besar, semakin besar, semakin besar, kemudian semakin rentah, semakin rentah, semakin kurus, sampai ketika akan wafatnya dalam keadaan sudah tulang, dibungkus dengan kulit saja. <laughs> Maka dia berubah-ubah. Fatastahilu turaban, tetapi berujung dengan sama menjadi tanah fatastahilu turaban dan kemudian berakhir menjadi tanah diciptakan dari tanah dan kembali menjadi tanah dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an beberapa kali minha khalaqnakum wa minha yu'idukum Hah? dari sana kalian diciptakan dan ke sana kalian dikembalikan wa minha khalaqnakum dan dari sana kami ciptakan taratan ukhra sekali lagi dari tanah diciptakan, kemudian kembali kepada tanah dan kemudian diciptakan dari tanah. ukhra. Kemudian Allah hidupkan kembali ula seperti apa yang sudah dibentuk pertama kali. Fainahu kana nutfatan. Bagaimana dibentuknya pertama kali? Yaitu tadinya nutfah, cairan Tumasara alqa, kemudian menjadi segumpal darah, Tumasara sara kemudian menjadi segumpal daging, Tumasara sara walahma, kemudian menjadi tulang belulang yang dibungkus dengan daging, thumma ansha'ahu khalqan sawiya kemudian Allah ciptakan menjadi makhluk yang lain yang memiliki ruh. Kadzalikal i'adah. Kata Allah demikian pula diulangi wa kadzalika tukhrajun demikianlah kalian dibangkitkan sama yu'iduhu Allah ba'da an yubla kulluhu illa ajbad dhanab Allah bangkitkan semuanya dari satu benda yang tidak akan hancur dari tubuh manusia yu'iduhu Allah Allah kembalikan setelah tadinya hancur seluruhnya illa ajbud zanab kecuali ajabud danab. Walaupun maknanya adalah tulang ekor, tulang punggung yang paling bawah, tetapi tidak ada yang bisa memastikan yang mana yang dimaksud. Tetapi disebut dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim disebut dengan ajbud danab. Kama sabata fi sahih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ibni adam yubla illa ajbad dana. Semua tubuh manusia akan hancur menjadi tanah kecuali satu tulang yang namanya ajbud danab. Minhu khuliqa ibnu Adam wa minhu yurakkab. Dari sana diciptakan anak Adam dan dari situ pula mereka akan dibentuk. Dan ini pada kebangkitan. Hadis akhrajahu Bukhari dengan nomor hadis 4814 dan Muslim dengan nomor hadis 2955 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa fi yang akhar sedangkan dalam hadis yang lain disebutkan Inna sama tumtir mataran kamaniyir rijal. Sesungguhnya langit akan menuangkan air seperti mani laki-laki yunbituna fil qubur kama yunbitun nabat yang menumbuhkan semua tulang-tulang ajabud danab tadi dari kubur-kuburnya seperti tumbuh-tumbuhan tumbuh kembali hanya saja sayang sekali hadis yang kedua ini dhaif disebutkan kelemahannya ada satu rawi yang dhaif <clears throat> yang lemah hafalannya Nah. Namanya Abu Za'ra Abdullah bin Hani. Kala, maka cukup <laughs> dengan apa yang sahih yaitu dalam Bukhari dan Muslim bahwa dari tulang tersebut dibentuk manusia. Tapi kalau dibentuk dagingnya, darahnya segala macam dari mana itu? Ya tanah lagi. <laughs> Dari mana buktinya dalilnya kalau itu dari tanah kembali? Karena hadisnya, karena ayatnya, semua menyatakan bahwa kalian diciptakan dari tanah dan akan dibangkitkan dari tanah. Maka dari ajab dan Nabi itu dibangkitkan oleh Allah dan dihidupkan kembali dengan tanah. Kau muslim yang saya hormati. Yattafiqani wa yatamathalani min wajhin. Wan nash'atani naw'an. Berarti pembentukan tadi dua disebutkan dua jenis yattafiqani wa yatamathalani min wajhin cocok dari satu sisi wa yaftariqani wa yatanawwa'ani min wajhin tetapi dia berbeda dari sisi lain wal mu'ad huwa al awwal bi'ainihi adapun yang dibangkitkan adalah itu yang pertama bi'ainihi sudah sangat jelas tulang tersebut tulangnya si fulan maka dibangkitkan nanti yaumul qiyamah fulan. Walaupun dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena ada riwayat-riwayat bahwa tubuh-tubuh manusia nanti yaumul qiyamah lebih besar daripada ketika di dunia. Tetapi inti yang ada tadi ajabuz zanab adalah si fulan dan si alam. إن كان بين لوازم الإعادة ولازم البداءة فرق فعجب الذنب هو الذي يبقى kalaupun penciptaan pertama kali dengan penciptaan pengulangan mungkin berbeda tetapi ajabud danab dalam riwayat yang sahih tadi tulang ekor tadi yabqa dia tetap itu itu juga Ketika dibangkitkan di awal dan dibangkitkan di yaumul qiyamah, tetap dia aja danabnya. Dan itulah inti di mana dia dibangkitkan yaumul qiyamah dan ketika diciptakan pertama kali. Wa amma sa'iruhu fayastahilu. Ada pun yang lainnya semuanya meleleh, hancur jadi tanah dan kemudian dibangkitkan kembali dari tanah. Fayu'ad minal maddah allati istahala ilaiha maka kemudian diciptakan mereka yaumul qiyamah dari zat dari materi yang mereka hancur menjadi dia artinya menjadi tanah maka dibangkitkan dari situ pula dimakan dari tanah kemudian menjadi tanah dan dibangkitkan dari tanah pula sehingga tidak ada masalah wa ma'lumun anna man ra'a syakhsan wa huwa saghir ثم رآه وقد صار شيخا علم alima هذا هو ذاك. Tapi nanti bagaimana? Wajahnya, bentuknya tetap bisa dilihat ciri-cirinya kalau dia adalah dia. Mau bukti? Anak yang masih kecil sampai ketika dewasa. Apakah ini adalah itu? Semua keluarganya menjawab iya ini adalah anak yang itu tadi. Ya, sudah besar. Ya. Dari mana tahunya? Ya. Ada ciri-cirinya. Tidak berbeda. Demikian pula ajabul danab ketika dibangkitkan. Walaupun mungkin berbeda. Berbeda dalam artian tubuhnya, ukurannya dan sebagainya. Tetapi kalian tetap tahu ini si fulan, ini si fulan. Ada wajahnya, ada ciri-cirinya yang kamu tahu bahwa ini adalah fulan. Ini Abdullah, ini Abdurrahman. Ila akhirih. Alima anna hadha huwa dhak. Dia tahu bahwa yang ini adalah yang itu. Ma'anna da'iman fi tahallulin wastihalah. Walaupun manusia itu berkembang, berkembang, berubah, berubah, bertambah besar, bertambah gemuk, bertambah kurus, bertambah sakit dan sebagainya, tetap mereka tahu yang ini adalah yang itu. Ini si fulan yang dulunya kurus, sekarang gemuk. Ini si fulan yang dulunya gemuk, sekarang kurus. Ini si alan yang dulu masih kecil, sekarang sudah besar. Walaisat sifatu tilkan nash'ah asaniya mumasila li sifati hadhihi nash'ah. Tentunya pembentukannya sifat-sifat pembentukannya tidak sama dengan sifat pembentukan yang pertama. Sama apa sama? Tidak sama. Dalil yang sangat jelas di dunia tidak ada seorang pun yang bisa memandang Allah Subhanahu wa taala, enggak akan sanggup. Tapi di hari kiamat mereka bisa. Berarti penciptaannya lebih sempurna. Tetapi ajabu dzanab huwa huwa. Tidak berubah. Dia adalah dia. Demikian pula dikenali dari ciri-cirinya dari wajahnya bahwa ini adalah si fulan. Ya. Tidak berbeda hatta yuqal inna sifat hiyal mughayyirah maka tidak bisa dikatakan bahwa sifat itu terpisah dari zat la siyama ahlul jannah idza dakhaluha fa innaha yadkhulunaha ala surati adam lebih-lebih lagi ketika dikatakan bahwa penduduk surga nanti yaumul qiyamah akan masuk dalam surga dengan bentuk seperti Adam alaihi salam seperti Adam Salam tuluhu situna dhira'a. Tingginya 60 hasta. Seberapa 60 hasta? Seperti pohon kelapa. Tingginya. Kama sahabat tapi sahihain. Dan itu sahih. Diriwayatkan dalam dua kitab sahih. Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannah." golongan pertama yang masuk ke dalam surga. Suratil ala suratil qamar lailata badrin. Wajahnya seperti bulan purnama di malam purnama. Thumma alladhina yalunahum ala ashaddi kaukabin durri. Kemudian generasi yang berikutnya masuk surga seperti bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit bercahaya. La yabulun wa la yataghawwasun. Mereka tidak buang air besar tidak buang air kecil. Wala yatfilun, wala yatakhammatun, wala yamtakhitun. Mereka tidak meludah dan mereka tidak mengeluarkan ingus. Arduhu sab'atu adru' lebarnya tujuh zira' wa tilka an-nash'a baqiyah ghairu mu'arridah lil afad dan mereka akan kekal terus bentuk mereka tidak akan rusak dan tidak akan terganggu dengan gangguan-gangguan. Wahadihin nash'ah faniyah. Adapun bentuk sekarang ini bentuk yang rusak. Kalau dikatakan amsyatuhum dzahab. Hari ini tadi akan agak loncat. Tidak meludah, tidak buang ingus. Amsyatuhum dzahab. Warashuhumul misk keringatnya seperti minyak misik. Wa majamiruhum al-ulwah al-anjuj udu tayyib. Keringatnya juga demikian. Wa azwajuhum al-hurul 'ain ala khalqi rajulin wahid. Bentuk mereka seperti bentuk satu orang. Maksudnya besarnya sama. Di dunia kan ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang kurus. Nanti yang qiyamah semuanya ukurannya sama. Ala surati abihim seperti bentuk bapak mereka Adam situna dira'an tingginya 60 hasta menjulang ke langit 60 hasta. Khonwina azakullah kaum muslim yang saya dalilun sahih. Sehingga jangan membayangkan seperti pikiran-pikiran ahlul kalam diambili serpihan-serpihan daging yang sudah jadi tanah, kemudian dibentuk. <laughs> Kira-kira bentuknya kayak apa? Kalau yang akhir yang diambil, bentuknya kayak nenek-nenek kalau udah tua. <laughs> Atau bentuknya dalam keadaan tulang dibalut dengan kulit, kurus sekali. <laughs> Tidak seperti itu. Itu adalah bayangan mereka. Ahlul kalam, yang namanya kebangkitan akan dibangkitkan dengan lebih sempurna daripada kebangkitan sekarang. Kata Nabi SAW bahwa kalian dibentuk dari ajabud danab dan nanti dibangkitkan dari azabud danab. Sehingga akan terlihat ciri-cirinya bahwa ini si fulan, ini si fulan. Walaupun berubah bentuknya menjadi 60 hasta tingginya, juga badannya tidak kurus, tidak gemuk, sama semuanya. Tetapi tetap terlihat ini si fulan, ini si fulan. Sebagaimana ketika kita melihat seorang bayi dan kemudian melihat orang dewasa menyatakan ini si fulan. Kok tahu? Ada ciri-cirinya. Abdullah ya. Masya Allah, gemuk sekarang. Berapa puluh tahun kita nggak ketemu. Berapa puluh tahun itu sudah berubah banyak. Tapi kenapa masih kenal? Seperti itulah nanti ketika dalam jannah kamu bertemu dengan sahabatmu yang lain akan berkata engkau si fulan. Iya, aku si fulan. Dalam keadaan bentuknya sudah berbeda. Tingginya 60 hasta, lebarnya ada sab'atu adru'. Wa an nash'ah baqiyah ghairu ma'arrada lil afat dan bentuk inilah bentuk yang terus-menerus ya, tidak berubah. Ya, kekal dalam jannah. Allah ta'ala an yudkhilana al jannah.